Alhamdulillah Wassalamu'alaikum wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa Kita sampai pada halaman 151 Nah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah bahwa Islam itu wahwa salatu maratibi ada tiga tingkatan ialah al-islam wal iman wal ihsan ialah al-Islam, al-Iman dan al-Ihsan. Al-Islam, al-Iman, al-Ihsan itu diterangkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali wa huwa thalathatu maratibi dan <clears throat> dalam hal ini aidinu ai ai adinu yakni agama ini Salasu maratibi Tiga tingkatan Islam, iman, dan ihsan wa kullu martabatin laha arkanun kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan setiap tim, setiap tingkatan ada rukun-rukunnya kemudian diberi komentar oleh Syekh Zaid di bawah itu fa arkanul islami khamsatun wa arkanul imani sittatun wa ruknul ihsani wahidun maka rukun Islam itu ada lima rukun iman ada enam rukun ihsan ada satu <clears throat> wahadi qad madha syarhuha dan perkara ini telah selesai telah berlalu penjelasannya di darsi sabiqin dalam pelajaran yang telah lewat illa annahu la mani'a minal i'adatil mukhtasara hanya saja tidak ada halangan kalau diulangi dengan ringkas lakin eh, likulli ruknin minal arkanil lati Qala fiha al muallif Pada setiap rukun yang diucapkan oleh al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Farkanul Islami khamsatun Maka rukun Islam itu ada lima syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yang pertama yaitu syahadatain dua kalimat syahadat wa sabaqa kata Syekh Zaid dan telah lalu penjelasannya an arafna bahwa kita telah mengerti annali syahadati bahwa untuk syahadat itu syahadat yang la ilaha illallah syahadat penggalan pertama yaitu la ilaha illallah arkanan wa syurutan wa hukukan ada rukun-rukunnya syarat-syaratnya dan kewajiban-kewajibannya wa mukammilat dan juga ada penyempurna-penyempurnanya Wahada mudawwanun Fima qad sabaqa Semua ini telah tertulis dalam apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa alal umumi Fama'anaha Maka Secara keumumannya Maknanya ialah Makna daripada syahadatain Makna daripada syahadat An la ilaha illallah An-nafyu Ialah Ada unsur nafi menafikan wal itbatu ada juga unsur itbat menetapkan wa jumlatu la ilaha tunfi jami'a ma yu'badu min dunillah maka kata penggalan kata la ilaha itu menafikan jami'a ma yu'badu min dunillah seluruh apa yang diibadai selain Allah wa illallah penggalan berikutnya kalimat illallah tuthbitul ibadata lillahi wahdahu menetapkan ibadah itu untuk Allah semata duna siwahu dengan tidak menyembah kepada selainnya wa hiya syahadatu anna muhammadan rasulullahi yaitu persaksian bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah kaitannya dengan syahadat la ilaha illallah kemudian disambung dengan wa syahadatu anna muhammadan rasulullah persaksian bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Ruknun wahidun, semua itu satu rukun. Walaisat ruknaini dan bukan dua rukun. Jadi syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah ini satu rukun. Wa illa litaz, litalazumi syahadataini. Dan tidaklah dikatakan demikian bahwa dua penggalan syahadat itu adalah satu rukun tidaklah dikatakan demikian karena talazum talazum syahadatain karena hubungan konsekuensi antara dua kalimat syahadat tersebut satu dengan yang lainnya saling mengharuskan orang yang bersyahadat bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah maka dia harus pula sebagai kemestian daripada syahadatnya ini mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah orang yang mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah satu kemestian dia juga harus mengakui bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Jadi saling merupakan kemestian dua kalimat syahadat itu. Ilman wa amalan baik dari sisi ilmu maupun dari sisi amal. fala tuqbalu wa tutammu syahadatun syahadatu an la ilaha illallah maka tidak akan diterima dan tidak pula bisa sempurna syahadat an la ilaha illallah itu illa bi syahadati anna muhammadan rasulullah kecuali bergandengan dengan persaksian bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wala tuqbalu tsaniyatu illa bil ula. Dan tidak mungkin diterima syahadat yang kedua yaitu syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah ini tidak mungkin bisa diterima kecuali dengan syahadat yang pertama yaitu syahadat an la ilaha illallah wa min huna fahuma ruknun wahid dan dari sebab inilah maka kedua syahadat itu menjadi satu rukun id anna man syahida an la ilaha illallah di mana Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Lazimahu ayyashhada Mengharuskan dia untuk bersaksi Anna Muhammad dan Rasulullah Bahwa Muhammad adalah Rasulullah Lianna Allah arsalahu Karena Allah lah yang mengutus Rasulnya wamtanna birisalatihi alal ummati dan Allah memberi nikmat dengan risalah yang dibawa oleh beliau dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau alal ummati sebagai nikmat atas umat manusia secara keseluruhan. Wa man syahida anna Muhammadan Rasulullah dan barang siapa yang bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah lazimahu juga mengharuskan dia ayasyhada an la ilaha illallah untuk bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Lianna Allah walladhi arsalahu Karena Allah lah yang mengutus beliau Sahibu syahadataini Maka Sahibu syahadatain Orang yang bersyahadatain Amana bil mursali Wa amana bil mursili Amana bil mursili Wa amana bil mursali dia pasti beriman kepada al-mursil yang yang mengutusnya yaitu Allah wa amana bil mursali dan beriman pula kepada al-mursal yang diutus wa hadhihi haqiqatul Islam dan inilah hakikat Islam yaitu At-Tauhid was Sunnah Jelasnya Tauhidul ibadah Ikhlasul ibadah lillah Ya Dalam syahadat penggalan pertama Dan ittiba wajib mengikuti sunnah Dalam syahadat penggalan kedua Syahadat anna dan Rasulullah artinya keharusan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadat penggalan pertama yaitu syahadat Allah ilaha illallah keharusan bertauhid tauhidul ibadah lillah begitu itulah sesungguhnya hakikat Islam mengikhlaskan tauhid untuk Allah dan berittiba mengikuti tuntunan Rasulullah dalam bertauhid itu. Kemudian rukun berikutnya wa iqamis salati wa itaiz zakati mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Kata Syekh Zaid wa iqamis sholati wa hiya ruknu tsani bahwa mendirikan sholat itu adalah rukun yang kedua wal muradu bi iqamis sholati dan yang dimaukan dengan mener, mener, mendirikan sholat itu al ityanu biha menunaikan sholat itu alal wajhil masyru'i dalam bentuk yang disyariatkan bad'an bi taharatiha wa mururan bi arkaniha wa syurutiha wa wajibatiha dimulai bad'an kewajiban itu mulai dengan bi taharatiha lakukan toharoh bersuci untuk sholat meliputi membersihkan diri dari najis-najis berwudhu wa mururan biarkaniha dan menjalani segala rukun-rukunnya wa syurutiha dan menjalani syarat-syaratnya wa wajibatiha dan menjalani pula kewajiban-kewajibannya wa bil kaifiyatil lati syarahaha Allah Syarohaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi dan wajib untuk mengikuti kaifiah cara-cara pelaksanaan sholat alati syarahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah telah jelaskan tentang cara-cara itu biqauli wa fi'lihi Rasulullah jelaskan dengan perkataan beliau dan dengan uh, perbuatan beliau wa qala lana kemudian beliau menyatakan kepada kita semua sallu kama raaitumuni usalli salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat Hadis ini Sallu kama ra'aitumuni usalli Riwayat Bukhari di dalam sahihnya maka karena Rasulullah menyatakan sallu kama raaitu sholli salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat jadinya salat itu harus dengan tuntunan dan keikhlasan Kemudian setelah sholat wa ita'iz zakah mengeluarkan zakat. Wal muradu bi ita'iz dan yang dimaukan dengan mengeluarkan zakat itu al malul maksusu harta yang khusus minal malil maksusi dari harta yang dikhususkan minan nak uh, eh, minan nakdina baik dalam bentuk harta uang tunai wa urudit tijarati dan perbenaran perdagangan wa bahimatil an'ami dan hewan-hewan ternak wal khariji minal ardi dan juga diambil zakatnya penghasilan yang keluar dari bumi. Litaifatin maksusatin Semua itu diberikan untuk kelompok yang khusus Zakarahumullah ta'ala Zakarahumullah subhanahu wa ta'ala fi surat Taubah Ketentuan ini Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina 'alaiha. Hanyalah sedekah itu diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan orang-orang yang mengurus zakat itu al-amilina alaiha orang-orang yang mengurus zakat itu ila akhiri sampai terakhir tentang penjelasan asnaf yang delapan kelompok yang delapan yang berhak menerima zakat Al ayatul lati tadammanat di mana ayat ini mengandungi zikrul asnafit tamania penyebutan delapan golongan manusia yang berhak menerima zakat. Ini zakat. Rukun yang ketiga wa saumi ramadana dan puasa Ramadhan. wal muradu bis saumi huwa syahrul ladzi faradahu Allah farada siyamahu wa sanna nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qiyamahu yang dimaukan dengan asom puasa ialah berpuasa pada bulan yang Allah wajibkan puasanya dan kewajiban ini telah pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan para nabi menjalankan perintah tersebut. Faradha siyamahu min tulu'il fajri At-tani ila ghurubi syamsi Allah fardukan puasa di bulan Ramadhan dari terbitnya fajar yang kedua fajar yang kedua yaitu fajar sadiq fajar yang pertama yaitu fajar kadib fajar sodik itu yang ada pelipis merah atau kayak pita merah yang membentang di sepanjang kaki langit sebelah timur. Itu fajar. Nanti pita merah itu bertambah tebal tambah tebal naik ke atas naik ke atas sampai terang terbit matahari dari sejak fajar yang kedua yaitu fajar sodet. adapun fajar yang pertama itu biasanya didahului oleh fajar kadib bukan membentang ke apa uh, di sepanjang kaki langit kalau fajar kadib itu naik ke atas cahayanya itu kata Nabi seperti ekor serigala tebal begitu terus hilang muncul itu terus hilang nah, ini namanya fajar katib fajar yang pertama diwajibkan puasa setelah terbitnya fajar yang kedua ila ghurubi syamsi sampai tenggelamnya matahari syahron fis sebulan dalam setahun Wakam minal ajri wal fadli dan berapa banyak pahala dan keutamaan alladzi rattabahu Allah tabaraka wa taala yang Allah aturkan ala siyamihi untuk berpuasa padanya Wa akhbar an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah diberitakan tentang kewajiban ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi dengan sabda beliau man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambi Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dengan iman dan dengan ihtisab dengan perhitungan matang Allah ampuni dia apa yang telah lalu dari dosa-dosanya Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya Begitulah puasa wa akramallahu al-ummata fiha uh, wa akramallahu al-ummata fihi dan Allah muliakan umat ini di bulan Ramadan tersebut yaitu bilailatin ibadatuha khairum min ibadati alfi syahrin Allah berikan satu malam yang beribadah barang siapa yang beribadah pada malam itu dia dapat kebaikan yang lebih baik daripada beribadah seribu bulan laisa fiya lailatul qadar yang seribu bulan itu tidak terdapat padanya satu malam lailatul qadar satu pun tidak terdapat. Jadi beribadah pada malam Lailatul Qadar lebih tinggi nilainya daripada beribadah seribu bulan yang tidak terdapat dalam seribu bulan itu Lailatul Qadar. Allah memberikan pada umat ini malam itu wa hiya min khasaisi umat ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan ini termasuk daripada kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas umat-umat nabi yang lainnya alladzina stajabu lillahi war rasuli yaitu mereka yang mengabulkan seruan Rasulullah SAW untuk beriman Idza jaddu wajtahadu fi ramadana mereka akan mendapatkan kekhususan ini Idza idza jaddu apabila apabila mereka jaddu sungguh-sungguh wajtahadu dan bersu, bersusah payah fi ramadhana di bulan Ramadan untuk meraih kedudukan Lailatul Qadar. Wabil akhassi fil ashril awakhir minhu dan lebih khusus lagi yaitu pada 10 hari eh, 10 malam terakhir dari Ramadan wa tajannabu kabairal itsmi wal fawahish dan mereka yang beruntung ini menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan kekejian-kekejian mereka yang demikian ini akan mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar wa tasuddu li hadhihi al-fadilati allati tawa Allah subhanahu wa ta'ala ilma ilmaha dan telah menerangkan keutamaan ini. Keutamaan ini telah memberikan keutam uh, eh, memberikan keterangan keterangan yang selama ini tawallahu Allah lipat-lipatkan subhanahu wa taala ilmaha ilmunya Allah Allah tahan bal asyara Nabi sallallahu bahkan Nabi Bahkan Nabi telah mengisyaratkan kepada perkara itu. <clears throat> isyarat dengan beberapa isyarat yaitu perkara untuk mencapai Lailatul Qadar iltamisuha fil ashril awakhiri carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari Di dalam sahihnya Wa dzakara lailata ihda wa ishrina Dan beliau menyebutkan Malam 21 Mulainya walailata salati salatin wa ishrin malam 23 ini malam-malam ganjil walailatu khamsin wa ishrin malam 25 wa sab'in wa ishrin malam 27 wa tis'in wa ishrin dan malam 29 itu malam-malam yang mungkin seorang hamba mencapai Lailatul Qadar malam 21 Ramadan malam 23 malam 25 malam 26 eh, no, malam 27 dan malam 29 Ramadan wasirru fi ikhfa'iha dan rahasia Allah menyembunyikan tentang malam Lailatul Qadar ini kapan? Allah alam la litashtaidal ummatu agar umat ini bersungguh-sungguh karena tidak diberitahu malam apa sehingga bersungguh-sungguh untuk mencarinya litajtahidal ummatu fit taati wal ibadati dalam ber, berbuat taat dan beribadah fi syahri kullihi pada bulan Ramadan secara keseluruhan. La siyama fil ashril awakhiri fil ashril akhirati minasyahr. Tidak luput pula dalam hal ini ialah pada lebih khusus lagi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ittiq it, uh, itqanan lis-saumi Berbagai ibadah pada hari-hari terakhir Ramadan itu sebagai penguat amalan puasa wajtihadan dan qiyami dan sebagai pembangkit semangat untuk qiyamul lel wangkitoan lil ibadati dan memutuskan segala hubungannya dengan manusia karena ingqitaan lil ibadati mengkhususkan dirinya dan waktu-waktunya untuk ibadah wa lil qur'ani dan juga mengkhususkan waktunya ketika puasa itu membaca Al-Qur'an ila ghairi dalika min anwa'il ibadat dan masih banyak lagi dari itu dari jenis-jenis ibadat allati hiya ghadaun lil arwahi wa hayatun lil qulubi yang ibadah itu adalah ghadaun lil arwah makanan bagi ruh wa hayatan lil qulub dan uh, penghidup hati yang menghidupkan hati faman wuffiqa lihadhi lailati maka barang siapa yang bercocokan dicocokkan oleh Allah dengan malam ini malam Lailatul Qadar ini faqad dhafara maka sungguh dia adalah seorang yang berhasil bi ibadati ma yazidu ala 80 sanah yaitu mencapai pahala ibadah yang dikerjakan lebih dari 80 tahun maka sukseslah orang yang berhasil meraih keutamaan Lailatul Qadar ini kemudian dilanjutkan oleh Syekh Zaid wa ammal hajju adapun haji faqad faradahu Allah azza wa jalla maka sungguh Allah telah mewajibkannya wa ja'alahu ruknan min arkani islamina islamina dan Allah jadikan sebagai satu rukun dari rukun-rukun Islam kita wa qayyada faridatahu bil istita'ati dan Allah telah memberikan batasan tentang kewajiban berhaji ini dikaitkan bil istita'ah dengan kemampuan kewajiban ini kaitannya dengan yang mempunyai kemampuan seperti zakat itu dibebankan kepada yang berduit atau yang mempunyai pertanian luas atau yang mempunyai peternakan yang banyak. Maka haji juga dikaitkan dengan kemampuan Bagi yang mampu maka wajib ia wal mustati'u dan orang yang mampu itu huwallazi yamliku zadan ialah yang memiliki bekal dalam perjalanan warahatan wa, warahilatan dan punya kendaraan yang menyampaikannya ke sana wa ta'minan liman wara'ahu dan ada pula jaminan kehidupan yang harus ditinggalkan untuk keluarga yang ditinggal pergi haji itu belanja selama belanja untuk keluarga selama hari-hari atau bulan yang dia tinggalkan keluarganya untuk menunaikan ibadah haji itu. وظهر amni بأمن الطريق bi بأمن الطريق dan juga adanya dhafara keberuntungan dengan amni tariqi ketika jalan menuju ke ke Ka'bah atau ke Mekah itu aman. Ini termasuk sebab orang itu diwajibkan menunaikan haji. Fawal mustati'u maka dia sungguhnya dalam keadaan mustati kemampuan layak juzulahu tidak boleh baginya ay yusawwifa au yuajjila untuk bersaufa-saufa akan begini nanti saya akan begini wa yuajjil dan menunda-nunda terus menunda-nunda pelaksanaan haji itu Wa inna mayubadiru wa yusari'u Mestinya hanyalah Seorang mukmin itu bukan menunda-nunda bila dikenai kewajiban Tetapi yubadir bersegera wa yusari' dan ber, bercepat-cepat menunaikannya li'annahu la ya'lamu ma fil mustaqbal karena seorang muslim tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang engkau menunda-nunda oh nanti nanti kalau sudah pensiun setelah pensiun oh nanti kalau anak-anak sudah besar setelah anak-anak besar oh nanti kalau anak-anak sudah menikah setelah menikah oh nanti anak-anak masih sibuk dengan uh, punya uh, anak punya cucu dan sebagainya terus terus terus terus sampai mati nggak melaksanakan haji padahal mampu Itu cara syaitan untuk menghalangi orang untuk menunaikan haji. Wal ulama'u yakhtalifuna fi fardil haji. Maka para ulama berselisih pendapat tentang kewajiban haji. Hal huwa alal fawri awit tarakhih Apakah kalau orang sudah wajib menunaikan haji itu karena sudah lengkap pada dirinya berbagai fasilitas untuk pelaksanaan haji itu apakah alal faur harus segera ditunaikan awit tarahi ataukah boleh diberi e, penundaan waktu para ulama berselisih dalam dua pendapat tersebut Walladhi alaihi jumhuru ahli ilmi Maka mayoritas ulama ahli ilmi ulama mayoritas mereka bi annahu alal faur bahwasannya bila seorang telah lengkap pada dirinya menunaikan kewajiban haji alal faur waktu itu juga segera dia harus menunaikannya bimana dengan arti annaka mata statota bahwa engkau kapan saja bila engkau telah mampu watamakanta dan engkau telah betul-betul kuat la yajuzulaka antu akhirah tidak boleh engkau menunda walaya juzulakan tumatila dan tidak boleh pula engkau tumatil yaitu berpanjang-panjang alasan berpanjang-panjang waktu Allahumma illa min udrin hanya saja Allah yang maha tahu bahwa boleh yang demikian kalau memang ada alasan atau penghalang yang uh, dia hadapi. Kalau tanpa alasan, tanpa penghalang, maka telah terkena kewajiban itu dan harus segera dia menunaikannya. Ghairu anna ulayal zimu Minta ammu ditakhiri hanya saja tidak ada kemestian Bagi orang yang ta'ammu ditakhir sengaja untuk menunda Tidaklah dipastikan kalau orang yang menunda-nunda pelaksanaan haji itu Berarti ada bul kabul Terus tidak diterima Amalannya, hajinya Ida atabihi fi hayati Kalau dia menunaikan haji itu dalam masa hidupnya Yakni tidaklah dengan kewajiban untuk mensegerakan menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu tidaklah kemudian